Selamat siang Pak Ari Selamat siang Silakan Bapak tanggapannya jadi pengen ketawa <laughs> Contoh Presiden yang sudah kebingungan Presiden yang sudah tidak mengerti apa yang harus dilakukan Bagaimana kita menggantungkan hidup kita kepada seorang presiden seperti ini yang sudah kebingungan ini Terima kasih Pak Ari. Pak Nasrul, selamat siang. Eh, menurut saya, Bapak yang sebelum ini yang justru kebingungan. Eh, saya setuju harusnya ada proporsi keadilan dalam menyoroti pers, gitu pers menyoroti partai. Bisa dicek datanya, partai mana yang lebih korupsi. Pasti, ya Demokrat itu kan partai baru ya saya tahu lah partai mana yang, yang, yang, yang udah lama di negara ini yang udah melakukan korupsi yang menggurita. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Nasra. Selamat siang Pak Rudi. Iya, selamat siang. Silakan Bapak. Cuma mau komentar itu, kalau saya lebih setuju sama Bapak pertama itu, itu presiden itu harusnya malu. Apa yang harus dibanggakan itu? harusnya itu yang dibanggakan kalau kadernya tidak ada korupsi sama sekali kan membandingkan yang jelek itu. kasih. Terima kasih kembali Pak Rudi. Saya balik ke Pak Teddy. Selamat siang. Siang. Ya. Silakan. Iya, saya cuma mau komentar mengenai kader katanya kadernya ada di atasnya lebih banyak. Tapi siapa yang korupsi uangnya yang lebih banyak tidak disebutkan. Ya kan, jangan ngomong kadernya mungkin kader bisa banyak. Nah, tapi dia korupsi sedikit sedikit karena tidak punya kesempatan jadi dia jangan nunjuk orang tapi itu tunjuk jari ke depan satu tapi tiga jari itu tunjuk diri sendiri oke ya terima kasih Pak Teddy Pak Rudi selamat siang ya selamat siang Bu silakan Pak saya lihat dari pemerintahan yang sekarang ini kalau kita melihat dari kesalahan-kesalahan yang ada selalu kenapa yang kesalahan-kesalahan yang telah dilihat gitu kebaikan-kebaikannya apa tidak ada sebaiknya kita sebagai Eh, rakyat kita memberikan eh, mana yang terbaik untuk presiden kita itu jangan kita mengorek kesalahan-kesalahan terus oleh kita memberikan inspirasi-inspirasi yang baik atau pemerintahan ini berjalan baik. Siapapun yang memimpin negara ini kita dukung dia. Jangan saling kesempatan jangan memperhitungkan berikan berapa beliau terjelek atau terbagusnya. Yang kita pikirkan terbagusnya mana Jadi pemerintahan biar jalan seiring eh, pembangunan ini lebih lancar itu. Hmm. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Rudi, Pak Herman, selamat siang yang Pak SBY mohon diam saja lah ya mendingan malu saya dengarnya mana sih? ada yang bergabung halo Pak Joko halo selamat sore silakan Pak Joko ya saya kira itu komentar yang gimana ya selalu komentarnya seperti itu sesama pecundang cari temen gitu loh dan nggak bisa dengan komentar seperti itu. loh yang penting beresin aja partainya jangan nuding-nuding ke yang lain-lain gitu loh terima kasih Terima kasih Pak Joko. Kita ke Ibu Wati. Halo. Ya, Pak, kalau mau ada ya udah dibuka aja semua di doorstop. Jadi kan masyarakat tahu semuanya yang eh, korupsi. Jadi kan kelihatan semuanya terangkat. Itu aja Pak. Makasih. Halo Pak Masyur Halo, dengan Pak Andi Masyur Ya, silakan Pak Andi Masyur Iya, ini kan kita lihat tentang kayak anak kecil gitu ya ketika anak kecil uh, eh, disalahkan dia nuding orang lain gitu jadi uh, eh, berita Indonesia itu gitu aja Pak terima kasih Pak Andi Mansur Pak Yusuf halo ya halo silakan Pak Yusuf uh, aduh kalau saya jadi kan Pak Yusuf yang waktu kita ini Pak jadi gimana pola pikirnya ya? Menurut saya itu ya itu mencari pembenaran dalam kejelekan itu karena ada partai lain yang korupsi juga jadi seolah-olah dia melegalisasi ya saya nomor tiga ini tidak apa-apa Terima kasih Pak Yusuf. Halo Pak Firman. Halo Pak Firman. Halo. Silakan Pak Firman. Ya, saya rasa Ya, Pak Firman? Nama partai itu ya Pak ya, yang dua partai itu Pak ya. Ya, ya eh, kalau tidak namanya itu at least warnanya lah. Ya, pokoknya apapun makanannya, SBY lah minumannya. Sekian, ya, terima kasih. Terima kasih Pak Firman. Kita ke Pak Siani Pak Halo. Halo Pak, selamat sore Pak. Ya, silakan Pak Siani Pak. Uh, ya, terus terang saya salah satu yang milih SBY Pak ya tapi dengan alasan seperti itu menyesal kita memilih seorang presiden yang beralasan seperti itu kayak alasan anak-anak itu ya terima kasih terima kasih Pak Pak. selamat sore ya selamat Pak Rudi ya kalau kita di sana salah siap mas atas kesatuan sekarang ya, siap pemimpin kalau ya kalau masih mempunyai rasa tanggung terhadap ini siapa negaranya Maidat. Nah, oh, ini bahwa semua itu saling bertanggung dengan jabat dengan tugasnya masing-masing. Jadi Pak. Terima kasih Pak Rudi. Kita ke Pak Julius. Halo. Ya, selamat. Ya, saya bukan membela SBY Cuma saya lihat memang tidak adil karena dia nggak punya media untuk meng, apa memaparkan partai eh, mana aja. Tapi partai-partai lain punya media dan tentu dia nggak mau membongkar eh, dia punya sendiri partai dong. Makasih. Terima kasih Pak Julius. Halo Pak Herman. Selamat sore. Silakan Pak Herman. Eh, saya ingin mengomentari kalau saya lihat ini partai yang bermasalah ini hanya mencuci tangan karena mau menjelang pilkada dan pemilu 2014 berarti pemimpinnya ini bagaimana caranya pembersihan diri supaya rakyat nanti memilih partai tersebut padahal kasus-kasus yang hambalang kasus-kasus Wisma Atlet itu sudah terbukti itu aja yang saya bisa tangkap. Makasih. Terima kasih Pak Arifin, halo. Iya, selamat sore. saya hanya berkomentar dari sejak awal kita jadi bingung ya. Kenapa kita pilih SBY? Kenapa SBY bisa jadi presiden ya? Saya harap ini Pak SBY mendengarkan para part partai Demokrat sendiri mendengarkan Justru tindakan Pak SB ini sebagai seorang presiden, apalagi ketua pembina, tidak menunjukkan kewibawaan gitu. Seorang pembina harus elegan, harus harus eh, sedikit berbicara tapi berarti gitu, bermakna gitu. Kayak dia, beliau suruh kader yang korupsi eh, keluar saja, apa guna bicara? Lebih baik perkataan seperti itu keluar dari kader partai yang lain bukan dari seorang sosok presiden harusnya Pak SBY ya tindakan dia bikin malu lah sebagai seorang presiden tapi begitu jadi kembali berpikir dari awal kenapa Pak SBY bisa menjadi seorang presiden entah apa itu Pak sekian terima kasih terima kasih kita ke penelpon terakhir Pak Adi ya loh ya. ya menurut saya ini datanya Pak SBY ini ketiga terbanyak atau ketiga terbesar jumlah korupsinya gitu saya rasa kalau partai pemenang memang paling besar andilnya Uh, uh, wakilnya banyak di berbagai tempat kalau menang ya demokrat itu makanya ya dia mem memegang andil paling besar sebenarnya sebenarnya kalau yang tadi pendapat uh, Pak SBY tidak punya media itu salah dia presiden dia bisa membersihkan harusnya seringkan Eh, nggak、uh, ada peringkat masuk situ ya Demokrat ya dan kalau mau membeberkan korupsi ya gaya tambunan juga bukan dari partai tapi media juga akan menyorot kok memang yang paling terbesar itu Demokrat kok ya, itu aja terima kasih Halo Pak Karya ya selamat sore ya silakan Pak Karya、uh, ah, saya kira Bapak SBY ya saya anggap ah, beliau ketua Dewan Partai ah, panik beliau karena dia harus sadar ketika kader-kader demokrat sedang kampanye saya waktu itu memilih juga memilih demokrat karena mereka promosi TV itu anti korupsi, anti korupsi jadi sekarang kalau mereka korupsi ya pasti jadi sorotan partai lain kadernya tidak berani di TV itu anti korupsi, anti korupsi. Nah ini jangan hanya bisa jual kecap saat dia kampanye, begitu dia duduk sudah dapat kekuasaan, menyelewengkan kekuasaan, menyalahgunakan kekuasaan. Ya jangan menyalahkan media, media justru menjadi social control daripada masyarakat. Tanpa media ikut mengontrol, kita masyarakat nggak apa-apa. Mereka bebas berkorupsi terus-menerus. Seperti ada media menyoroti, ada dewan, anggota dewan lagi buka apa yang porno-porno gitu. Ya, yang tahu kan dari media. Nah, itu Gayus yang tahu siapa kan wartawan yang foto dia lagi nonton tenis di Bali. Nah, hal-hal seperti ini ya jangan menyalahkan media toh. Jadi untuk apa media ini kalau nggak mereka membantu masyarakat untuk mencari keadilan Ya jadi SBY harusnya introspeksi lah. Orang kalau mengatakan Anda lagi sorot, ya Anda harus sadar. Kalau Anda nggak tahu kesalahan Anda, ya saya jujur aja 2014 tidak akan memilih Demokrat lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Karya. Kita ke Pak Lukman. Terima kasih telah menunggu Pak Lukman. Ya, selamat sore. Silakan Pak Lukman. Sebetulnya kalau menurut pendapat saya itu SBY bilang fakta lain juga lebih korup atau korup itu sih wajar-wajar saya menurut saya ya kalau wajar-wajar saja jadi kalau melihat begini jangan ya biasanya memang sudah biasanya kalau uh, ah, maaf ya maling itu kayak maling gitu jadi kalau kita nangkep nonton-nonton di televisi ya itu sepertinya memang mereka juga mengakui gitu kalau kalau kalau ah, berpolitik itu berpolitik itu memang kotor jadi sekarang masalahnya memang kalau kalau soal eh, pemberantasan ke dalam mengenai korupsi, Pak SBY juga jangan lupa itu harus diberantas. Bukan bukan dengan melontarkan perkataan begitu, oh masalah selesai. Enggak Pak, tapi Bapak mengatakan begitu, Pak SBY mengatakan begitu. Kalau menurut saya wajar, enggak, enggak salah itu. Betul, agar mereka, dia apa adanya dia bicara seperti itu. Begitu saja ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Lukman. Kita ke Pak Andi. Halo. Selamat Pak. Silakan Pak Andi. Pak, saya ingat waktu saya SD Pak. Kalau kita tuh ada teman yang juara satu kita terpicu untuk ikut mau juara juga gitu. Kenapa sekarang Bapak Presiden me memeringkatkan, merankingkan korupsi sebagai peringkat gitu loh Pak. Jadi sebagai acuan gitu. Lucu kan ya Pak? Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Kita ke Pak Robert. Halo. Halo, selamat sore. Silakan Pak Robert. Eh, itu bagus itu, itu juara tiga berarti patut dibanggakan. Naikkan aja juara satu, juara satu, kedua gitu. Makasih.